Masyiral Muslimin Kita lanjutkan Serial kajian kita tentang menjadi ahli tauhid di akhir zaman Tadi telah kita sampaikan Kapankah seseorang Dianggap menjadi mukmin sejati Ahli tauhid di akhir zaman Jawabannya seperti yang dijelaskan oleh gurunya para ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah bahwa seseorang dianggap mukmin haqqan, mukmin sejati kalau terpenuhi pada dirinya empat unsur tauhid berikut itu. Yang pertama, dia yakin Allah itu ada dan Allah itu gaib. Yang kedua, dia yakin dia percaya Allah itu ahad. Dan yang ketiga, dia berikan kepada Allah hak tauhidnya. Dan hak tauhid pada zat Allah itu ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Tentang tauhid rububiyah, dia adalah rukun dalam tauhid, tetapi tidak menentukan seseorang selamat dari neraka atau masuk ke dalam surga. Tanpanya tidak sah tauhid orang, tapi dengannya seseorang belum tentu masuk surga. Sebab apa? Sebab tauhid tipikal yang kayak gini ini lebih ringan. Bagaimana lebih ringan? Hanya sebatas cukup yakin dan percaya saja. Sebab iblis pun punya tauhid seperti ini. Baca surah Al-Mu'minun, Allah sendiri mengabadikan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bahwa ternyata kaum musyrikin saat Nabi Muhammad diutus ditanya wala in dan sungguh jika engkau bertanya kepada orang kepada mereka man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini Pasti mereka menjawab Al Allah. Coba lihat Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah katanya. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Siapakah raja yang di langit dan di bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, Hai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kamu? Saya kulunallah. Mereka pasti menjawab, Allah. Ini Tauhid Rububiyah apa enggak nih? Bu, Pak, ini Tauhid Rububiyah enggak jawaban kaum musyrikin ini? Tauhid Rububiyah semua. Mereka yakin. Mereka percaya cuma Allah yang mampu beri rezeki kita-kita orang. Mereka yakin, mereka percaya langit dan bumi ini cuma Allah yang sanggup menciptakan satu-satunya. Allah nggak minta tolong dengan siapa-siapa. Mereka yakin, percaya bahwa semua yang ada di alam semesta Allah yang punya. Mereka yakin. Bapak Ibu yang kami muliakan, lanjut ya. Baik sekarang sudah jelas makna la ilaha illallah. Yaitu tidak ada yang pantas diibadahi kecuali adalah Allah. Nah, sekarang Bapak untuk masuk Islam wajib ada kalimat ini enggak? Iya kan? Asyhadu an la pakai Asyhadu makna asyhadu ini Pak ini fi'il mudhari lagi. Kata kerja yang menunjukkan sekarang. Asyhad ini bahasa Arab. Kalau selama ini terjemahan kita apa? Aku bersaksi. Aduh, bahasa yang miskin ini mencoba menerjemahkan bahasa yang sangat kaya dan elit. Aku bersaksi salah satu arti daripada asyhad ini ya adalah aku bersaksi memang. Jadi terjemahnya itu aku bersumpah. Yang ketiga adalah ata'ahadu. Aku berjanji. Ini loh Bapak Ibu. Ini yang jarang disampaikan oleh dai-dai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Tiga makna ini ada dalam satu bahasa. Asyhad artinya adalah aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwa aku tidak akan aku tidak akan patuh kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji, aku tidak akan mengikuti ajaran siapapun kecuali hanya ajaran Allah. Allah. Begitu loh Pak makna daripada asyhadu alla ilaha Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa aku tidak akan taat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Inilah menjadikan Bilal nggak bisa lagi digoyahkan akidahnya ketika dia sudah mengucapkan ini. apa, apa kata Umayyah? Apa katanya? Katakan, kembalilah engkau kepada siapa? Sumayyah. Kau muslimin yang Ammar bin Yasir begitu tegar. Yasir ayah kandungnya sampai dibunuh. Ibundanya semuanya sampai dibunuh. Mereka tegar mempertahankan. Sebab apa? Mereka sudah bersaksi, bersumpah, berjanji tidak akan taat kecuali hanya kepada Allah. Makanya, La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq tidak boleh taat kepada makhluk pun makhluk mana saja dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq siapa sajalah makhluknya nggak boleh taat apapun yang terjadi terjadilah mau mati sekalian pun silahkan makanya Pak orang yang demi mempertahankan la ilaha la ilaha illallahnya lalu dia dibunuh dia mati hukum orangnya apa namanya ulangi balik syahid kan Syahid itu tulisannya dari sini loh, syahada. Syahid. Maknanya apa? Orang yang telah menepati janjinya. Orang yang telah menepati sumpahnya. Orang yang telah menepati persaksiannya. Makanya sah disebut dengan syahid. Demi mempertahankan la ilaha illallah dia buktikan sampai dia dibunuh. Maka dia sah disebut dengan syah, syahid. Orang-orang yang dibunuh di medan tempur karena dia membela karena dia sudah bersumpah, karena dia sudah bersaksi, dia tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan tunduk kepada Basar Asad. Lalu terjadilah perang dan dimanapun mereka terbunuh, mereka syahid. Jasad mereka tidak pernah membusuk, wangi semerbak sampai kapanpun ditanam. Kemarin baru-baru saja dibongkar Pak ya, beberapa hari yang lalu baru saja dibongkar, beberapa jenazah mereka dibongkar, subhanallah masih hangat Pak, padahal sudah dua tahun dalam di, dikubur. Masih hangat, wangi. Syahid. Orang yang sebut syahid adalah yang telah benar asyhadnya. Asyhadu allah ilaha. Tapi orang akhir zaman kata Nabi pagi beriman sorenya sudah kafir. Sore beriman besoknya sudah kafir. Kenapa? Dapat ujiannya sedikit langsung luntur asyhadnya. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bohong. Padahal Allah berfirman, pasti kami akan uji iman kamu wala nabluwannakum bisyai pasti kami akan uji kamu ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun apakah manusia fikir mereka akan kami biarkan merasa dirinya sudah beriman sementara mereka belum kami uji Allah akan uji hatta na'lamal mujahidin, minkum wa na'lamas sabirin kami ingin membuktikan siapa yang betul-betul mujahidin di antara kamu dan siapa yang sabar dengan ujian di antara kamu Ah, bu, nanti itu dajjal, Bu. Kenapa ibu-ibu yang paling banyak nyembah dajjal? Ibu tahu nggak? Enggak. Bapak tahu kenapa? Kenapa umat Nabi sepertiga dari total umat Nabi banyak menyembah dajjal? Tahukah Bapak Ibu? Ya, ini musibah yang besar. Kata Nabi, tidak ada orang yang sekuat apapun imannya di bumi ini. Berjumpa dengan Dajjal, pasti dia akan sujud menyembah Dajjal. Dan siapa yang menyembah Dajjal saat itu, sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan imannya lagi. Di akhirat, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sekuat-kuat iman. Ustaz Zul pun kalau jumpa dengan Dajjal, pasti akan sujud kepada Dajjal. Langsung. Saking kuatnya, kekuatan yang ada pada Dajjal itu. Saking kuatnya magicnya, hipnotisnya, sihirnya, hawa gelap pengkafiran yang ada pada pada dirinya sehingga tidak ada orang yang paling kuat iman pun melainkan akan luntur iman itu langsung. Makanya Nabi menganjurkan ada enam langkah supaya selamat dan terlindungi dari dajjal. Hah? Enam langkah ini apa? Nanti bukan sekarang pembahasannya. Nanti pecah-pecah Pak sana sini ini aja belum selesai udah itu pula lagi nih kita bahas. Cuma ini kita bahaskan tentang masalah menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Bahwa salah satu tantangan terberat iman adalah berjumpa dengan masa-masa dajjal keluar. Lah kaum muslimin, kita kembali. Sudah paham kan? Jadi sekarang apa maksud daripada tauhid uluhiyah? Mentauhidkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang pantas kita taati. Begitu maksudnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang pantas kita ikuti ajarannya ajaran selain Allah tidak pantas diikuti. Lihat bagaimana wartawan yang dikubur hidup-hidup oleh bala tentara Basar lalu dipaksa mengucapkan qul asyhadu alla ilaha illa bashar. Apa jawabannya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Sampai di dikubur dia hidup-hidup Pak, dia tetap pertahankan ini orangnya syahid. Dan ujian semacam ini akan Bapak Ibu rasakan tidak lama lagi di bumi ini. Ujian keimanan ini sangat berat. Sampai-sampai orang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sekarang belum. Belum sampai ke tingkat itu. Tapi pasti Pak akan sampai paginya kita beriman, sorenya sudah kafir. Bagi siapa? Bagi yang gak ngerti perkara ini. Saya berharap dan berdoa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengerti perkara ini, apapun yang terjadi Pak, buktikan janji Bapak. Apapun yang terjadi, buktikan sumpah Bapak bahwa Bapak tidak akan mau taat kepada makhluk manapun dan tidak akan mengikuti ajaran dari manapun yang ajaran itu menyelisih Al-Quran dan Sun. Sunnah, apapun harganya, apapun yang terjadi, saya tidak akan mau. Karena itulah la ilaha illallah saya. Oke okay, Pak. Dalam hal ini iblis gagal membuktikan la ilaha illallahnya kepada Allah. Dan iblis tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Iblis akan kekal di neraka. Sebab apa? Iblis batal di segi ketaatannya kepada Allah. Satu saja yang Allah suruh kepadanya, dia tidak mau tunduk, tidak mau taat, maka Allah batalkan la ilaha illallahnya. Betul tidak? Iblis ini sebelum dia dinamakan iblis siapa namanya semula? Siapa namanya? Saya bertanya hmm? Azazil. Silakan baca dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Kethir. ya. Bagaimana iblis ini semula dia adalah jin yang sangat soleh, sangat taat. Saking soleh dan taatnya dia, dia dinaikkan levelnya setingkat dan selevel dengan para malaikat. Ketika seluruh jin-jin penumpah darah dan pembunuh pembuat kerusakan di muka bumi diperang oleh para malaikat sampai habis. Yang tersisa lari ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke gua-gua, ke hutan-hutan, ke pulau-pulau. Allah biarkan, gak usah diburu. Lalu Azazel ini disuruh kembali bersama para malaikat naik ke langit. Allah umumkan, saya akan ciptakan pengganti baru yaitu khalifah yang akan meramikan memakmurkan bumi dari makhluk baru. Bisi-bisi itu Azazel pada malaikat aktif kayak bangsa kami lagi nanti perbuatan makhluk baru itu membuat kerusakan di mana-mana, menumpahkan darah semacamnya. Iya, iya, iya, iya, kata para malaikat. Lalu mereka mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Ya Allah, kami tak rela engkau dimaksiati. Cukuplah kami saja ya Allah makhlukmu Kami setia beribadah kepadamu Please ya Allah jangan ciptakan makhluk yang lain Allah mengatakan saya sudah punya rencana dengan ilmu saya yang kalian tak tahu lalu Allah ciptakan Adam Allah lengkapi Adam itu dengan kapasitas ilmu yang yang tidak ada pada para malaikat bahkan tidak ada pada si Azazil setelah diuji ternyata kalah seluruh malaikat orang yang kayak gini ini hai seluruh hamba-hambaku tidak akan pernah mau membuat kerusakan muka bumi orang yang berilmu maksudnya seperti Adam ini tidak akan membuat kerusakan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا Iblis Seluruh mereka spontan sujud Illa Iblis Langsung saat itu juga lengket nama baru kepada si Azazel yaitu Iblis Iblis itu artinya apa? Dari ablasa yublisu iblisa Makhluk yang sangat berputus asa dari rahmat Allah. Inilah iblis. Pak, dia taat. Dia soleh. Tapi ada satu perintah Allah yang dia tidak mau jalankan. Batal langsung la ilaha illallahnya. Aba takbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah dan dia melihat dirinya lebih terhormat daripada Adam. Wakana minal kafirin. Adalah iblis itu termasuk di antara orang-orang yang kafir. Allah kafirkan dia. Coba lihat, satu saja. mana ilah tadi apa? Mana ilah? Taat atau mengikuti a ajaran. Sekarang Allah perintahkan, nggak mau dia. Satu saja perintah Allah yang dia tidak ikuti, dia tolak, maka saat itu juga si iblis langsung dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu taala. Coba bayangkan, Pak. Bayangkan Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibayar menjadi khalifah, ada enggak satu kabilah yang tidak mau bayar zakat? Ada enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Tugas pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah memberangkatkan Usama bin Zaid untuk pergi berperang sesuai dengan mandat yang telah diamanahkan Nabi. Tugas yang kedua adalah memerangi kabilah yang dianggap sudah murtad. Seluruh sahabat sepakat. Kenapa kabilah itu dianggap murtad? Karena mereka menolak salah satu rukun Islam. Wajib bayar zakat. Seluruh sahabat sepakat orang itu sudah murtad, keluar dari Islam. Diperangi. Mula-mula Umar agak keberatan. Wahai khalifah, mereka masih bersyahadat. Mereka masih sholat. Mereka mau haji. Ibadah-ibadah dalam agama ini semuanya mereka oke. Okay. Cuma zakat aja yang mereka menolak. Masa kau akan perangi dan dihukumi murtad? Maka dijelaskan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menjelaskan, lapanglah dada Umar, mantap hati Umar dan sepakat. Seluruh sahabat eh, langsung menjadi ijma, mereka memang sudah murtad. Coba lihat Pak, satu saja ajaran yang turun dari langit, satu saja syariat Allah yang ditentang, ditolak, dibenci, dimusuhi, tidak ditaati, orang ini dihukumi batal la ilaha semacam iblis. Persis. Gimana kira-kira? Banyak kena nggak orang sekarang? Banyak kena nggak orang sekarang? Bu, banyak kena orang sekarang, Bu? Satu saja syariat Allah yang ditolak. Satu saja perintah Allah yang dibenci. Satu saja syariat Allah yang dimusuhi. Maka orang ini macam iblis nasibnya. Batal syahadatnya. Hah? Batal syahadatnya. Kau muslimin. Wahab bin Munabih. Siapa ini Wahab bin Munabih? salah seorang di antara ulama tabi'in. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, benarkah hadis Nabi yang mengatakan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah?" Siapa yang mati sementara dalam hidupnya dia sudah tahu apa makna daripada la ilaha illallah, dia sudah yakin dia pasti masuk surga. Benar enggak itu hadisnya, Syekh? Kata Syekh Wahab bin Munabih, benar. Hadis itu sahih. Syekh, saya kami dengar ada Nabi berkata begini, benar nggak hadisnya? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang adalah akhir kalimatnya dalam hidupnya yang dia baca adalah la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Apa artinya? Wajib dia masuk sur. Benar nggak ini hadisnya dari Rasulullah? Apa Syekh Wahab menjawab? Benar, itu hadis sahih. Tapi kamu harus tahu ya, kata Syekh Likuli babin miftah wa miftahul jannah la ilaha Setiap pintu itu ada kunci pembukanya Dan kunci pembuka surga itu adalah La ilaha illallah Lalu apa kata Syekh Wahab pada muridnya ini Tahukah engkau pernah nggak lihat Coba pak kunci motor kunci mobil kasih lihat satu Pinjam pinjam Pinjam kuncinya nggak diminta loh pak Ayo eh, yang punya, yang punya, yang punya, cepet cepet. Nah, kalau enggak saya bubar nih. Nah, Syekh Wahab kan bertanya, anggap aja nih pintu, kunci eh, kunci membuka pintu, pintu mobil kayak atau Bapak Ibu, kata Syekh Wahab, pernahkah engkau melihat ada kunci yang tidak ada gigi-giginya? Ada giginya enggak? Ada. Dengan gigi ini bisa kebuka. Satu aja patah kebuka enggak? Satu aja giginya ini patah, nggak akan kebuka itu pintu. Ini maknanya Pak, makna penjelasan Syekh Wahab bin Munabih kepada muridnya ini. Kalau ada di antara gigi-gigi la ilaha illallah itu, hai muridku, patah satu saja, pintu surga tak akan bisa engkau buka. Inilah nasib iblis, patah satu giginya. Dia tidak taat ketika Allah suruh sujud kepada A, kepada Adam. Masya Allah. Gimana Bu? Ada nggak kita lihat anak gadis kita, ya, dia tidak taat ketika disuruh sholat. Sholat anak, nggak. Nah, sholat anak sholat itu wajib, wajib bagi mak, nggak bagi saya. Kan begitu. Ya Allah, ini sama patah satu gigi la ilaha illallahnya untuk orang macam ini jika ia tidak tobat sebelum dia meninggal dunia, dia tidak akan pernah bisa membuka pintu surga. Artinya orang ini tidak di surga tempatnya. Ngeri loh pak Ngeri loh pak Beda-beda dengan orang Kenapa kamu nggak pakai jilbab Jilbab itu kan wajib Iya sih saya tahu wajib Dan berdosa kan nggak pakai jilbab Saya sadar itu kayak gitu Ya tapi kayaknya masih Masih belum siap aja Kalau gitu kan Orang ini dihukumi dalam fikih Islam Tetap muslimah pak Syahadatnya masih diakui Tetapi wanita ini disebut dengan atimah pendosa besar Hah? Tapi dia masih tak muslimah. Jangan mentang-mentang orang lihat nggak pakai jilbab kafir kamu. Ada satu perintah Allah yang nggak tidak, kamu taati. Bapak suruh pakai jilbab, kamu nggak mau kan? Jadi kalau ada orang nggak mau pakai jilbab, tanyain dulu, apakah kamu menolak syariat ini atau bagaimana? Saya tahu ini syariat Allah, ini wajib. Saya tahu berdosa, tetapi saya belum siap sekarang. Please deh, jangan paksaan. Gitu. Ya kalau dia sudah meyakini begitu pak, dia muslimah. Paham? dia muslimah. Sama dengan ibu-ibu. Oh, bu, ini, ini pasti ibu-ibu sentimen kalau udah dengar nih. Poligami. Iya kan bu ya? Di mana-mana ibu-ibu yang hidup di zaman sekarang pak paling benci dengan kalimat poligami. Betul bu? Kok bapak yang bilang betul? Saya bilang ibu loh. Sehingga ada seorang wanita di Indonesia ini yang suaminya pernah jadi presiden. Dia pernah mengusung wanita satu Jawa untuk mengambargo rumah makan Wong Solo. Gara-gara apa? Gara-gara si si pemilik rumah makan Wong Solo ini poligami. Dan rame-rame diajak kaum muslimah sejawa untuk menolak ayat tentang poligami. Gimana hukumnya itu kira-kira Bu? Bu, hukumnya gimana? Sudah berani menolak ayat. Semua ayat dia terima, tapi ayat poligami dia tolak. Jangan ikut ketawa, Pak. Saya saya hanya bicara dengan ibu sekarang. Ya, Bu, silakan jawab, Bu. Gimana hukumnya dengan wanita yang menolak satu ayat di antara ayat-ayat Allah? Hmm? Sekedar itu aja. Yang tegas dok bu. Satu saja syariat Allah buka surat Muhammad ayat 8. Satu saja syariat Allah ada yang dibenci, ada yang dikufuri, maka batal la ilaha illallahnya. Buka surat Muhammad ayat 8. Silakan buka surat Muhammad 8. Alladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang itu telah kafir. Maka celakalah mereka dan sia-sialah seluruh amalan mereka. Kenapa mereka kafir ayat 9-nya? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Satu ayat saja jadilah dia benci, maka Allah hukum dia ka, kafir. Jelas kok ayatnya. Itu ayat muhkamat itu bukan mutasyabihat. Baik, jelas Bu? Jelas Bu? Saya doakan semoga ibu tidak pernah dipoligami. Kuat banget amin apa? Amin. Tapi ada wanita begini, Pak Ustadz, saya beriman dengan ayat manapun dalam Al-Quran. Gak ada satupun ayat yang saya beda-bedakan. Termasuk ayat poligami. Demi Allah, Pak Ustadz, saya beriman itu kalau kalamullah yang suci. Tapi kan boleh kan Pak Ustadz kalau saya minta dan doa pada Allah. Supaya selama saya masih hidup, suami saya cukup saya istrinya. Pak Ustadz, boleh kan? Jawabannya, boleh bu, tandanya ibu normal. Itu jawaban yang benar. Ya, boleh nggak Pak Ustadz? Ya Allah, silakan suami hamba poligami. Tapi setelah hamba mati, ya Allah. Boleh nggak? Boleh. <laughs> Nggak apa-apa. Sah-sah saja, normal-normal saja. Lah, selama dia tidak menentang tuh ayat. Ya Allah, semua ayat Muhammad Ridho, hamba terima. Tak kecuali ayat poligami ini. Jujur ya Allah, saya tak terima. Ah, dah kafir dah tuh. Batal syahadatnya. Asyhadu ilaha sama dengan iblis nasibnya. Baik, kaum muslimin. Terlalu panjang ya saya ya. Hah? Baik. Bapak sih enak duduk, bilang lanjut. Nah, saya berdiri terus dari tadi. Bapak enak minum, makan. Hah? Saya nggak dicas-cas dari tadi. <laughs> Baik kaum muslimin, jadi tauhidkanlah Allah di bidang uluhiyah inilah kunci dan Pembuka pintu surga itu ada di sini. Buktikan ketaatan kita kepada Allah bahwa Allah yang paling pantas untuk ditaati. Buktikan. Buktikan hanya ajaran Allah yang paling tinggi selain ajaran Allah rendah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi dan tidak ada ajaran yang lebih tinggi daripada Islam. Hmm? Ini bisa kecolok mata saya nanti. Baik, jazakallah khair. Kaum muslimin, kita kembali pada tauhid asma wa sifat. Ini sederhana saja. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan eh, tis'an wa tis'ina isman. Man ahsaha al jannah. Waduh enaknya. Silakan terjemahkan Ustaz. Wah! Ulangi balik, Ustaz. Ulangi balik. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Bang siapa kalau diterjemahannya ya? Bang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Enggak usah sholat. Enggak usah puasa. Enggak usah haji, enggak usah zakat, enggak usah berzina aja kemana mana Ah, minum khamar segala macam, judi, merampok, bunuh orang segala macamnya. Yang penting hafal Asmaul Husna 99 pasti masuk surga. Kan begitu jadinya. Betul tidak? Masuk surga apa? Eh, itu hadisnya kayak gitu. Ternyata imamnya para ahli hadis menjelaskan makna ahsoha. Imamnya para ahli hadis siapa? Syekh Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal digelari oleh para ulama-ulama sepanjang sejarah sampai hari kiamat sebagai imamul muhaddithin, imamnya para ahli hadis. Beliau menjelaskan makna asoha dalam ayat itu bukan menghafal. Nah, inilah miskinnya bahasa Indonesia. Coba lihat, hadis saja kalau kita pahami sesuai dengan terjemahan perkata, sesat kita memahami hadis. Ini apalagi Al-Qur'an. As-soha ah, itu bahasa Arab. Mas. Bahasa Arab, empok. Makna asoha itu adalah satu, memahami dengan sebenar-benarnya pemahaman. Pahami dulu, Al-Qadir. Apa makna Al-Qadir? ar razak Apa makna ar razak Ya. Yang kedua, setelah memahami, yang kedua memberikan hak tauhidnya. Ini, ini yang kedua. Amalkan maksudnya, berikan hak tauhid. Contoh, Pak, yang maha menyembuhkan siapa? Allah. Bapak datang kepada dokter. Dok, anak saya, tolong dok periksa penyakitnya apa. Oh, anak bapak kanker, Pak. Dok, maksimalkan usahanya. Coba rawat anak saya. Semoga Allah sembuhkan anak saya melalui tangan Pak Dokter. Ini bahasa orang bertauhid ini. Hah? Dia berikan hak tauhid pada asma wa sifat. Tapi bahasa orang yang cacat tauhidnya kayak gini. Apa penyakit anak saya dok? Ini kanker stadium 4. Waduh. Jadi gimana, Dok? Ini nyawanya su sudah sudah di ujung tanduk. Dok, tolong nyawa anak saya, Pak Dokter. Selamatkan anak saya. Apapun caranya, bagaimanapun, berapapun biayanya. Hidup mati anak saya tergantung di tangan Pak Dokter sekarang. Jadi datu syirik. Kalau Allah yakin dia namanya Asyafi, apa mana Asyafi? Sang Maha Penyem, Jangan ngomong gitu dong kepada makhluk. Seolah makhluk bisa menyembuhkan tuh anak. Jangan ngomong begitu, makanya dokter-dokter muslim pasti nasihatnya begini, Pak Eling, Pak Eling. Pak, saya hanya seorang manusia. Saya hanya bisa berusaha. Yang menyembuhkan anak Bapak bukan saya, bukan obat. Allah Pak, kalau menurut Allah dia akan sembuh, pasti sembuh. nggak pun dengan obat yang saya kasih, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi berobat itu wajib, jadi saya usaha ya Pak ya. Itu bagi dokter tadi yang bertauhid. Coba kalau dokter yang nggak bertauhid, benar pak? Tiga hari umur anak bapak. Nih. Kan begitu bahasa-bahasa dokter yang nggak bertauhid, tiga hari umur anak bapak pak. Kalau pak telat saja, maka mungkin tidak terselamatkan lagi. Besok mati langsung pak. <laughs> Tapi kalau dokter yang beriman, dia nggak kayak gitu bahasanya. Makanya cari dokter itu cari dokter yang beriman lah pak. Mentang-mentang oh, apa tuh rumah sakit itu kan salib. Tetapi peralatannya canggih Pak Ustaz, profesional tuh dokternya. Tapi mereka mengkafirkan kita pada ujung-ujungnya. Coba lihat kalau masuk ke situ. Ini Pak kayaknya dua hari lagi umur Bapak. <laughs> dokter tuh kan hobinya gitu, nak nakutin orang. Tapi kalau dokter beriman nggak kayak gitu. Dokter beriman pasti dia akan support orang ini. Nah, dokter-dokter yang sekuler, apalagi dokter kafir, pantang ngelihat orang nih, fulusnya nampak duluan. Bapak Ibu yang kami muliakan, asyafi, sama penyembuh. Berikan kepada Allah hak tauhidnya. Ah, kemudian barulah yang ketiga, hafalkanlah. Ini maknanya ya, hafalkanlah. Jadi ulangi yang pertama, pahamilah dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, berikan hak tauhidnya. Lalu yang ketiga, hafalkanlah baru pas. Itulah makna ahsoha dakhalal jannah. Paham ya Bu ya? Makanya istri saya di Sumatera Barat itu mendesak saya, udah sebelum udah pergi jauh meninggalkan kami semua. Atau sebelum udah meninggal dunia. Tolonglah ajarkan kepada kami selengkap-lengkapnya tentang asma wa sifat dengan benar dah. Itu permintaan istri saya, bukan minta fulus dia. Bukan minta emas. Bukan minta rumah, ajarkan kami asma wa sifat dengan benar. Agar kami punya pegangan hidup dah. Padahal tiap subuh saya sudah kasih tafsir tuh keluarga besar saya Pak. Saya tutup pengajian saya di masjid untuk tafsir, saya khususkan di kompleks saya. Gajian tafsir itu asal saya di Sumbar, saya ngaji dengan keluarga saya. Keluarga besar. Ya, kalau ada yang di luar mau gabung tafsir silahkan. Saya buka, buka buat aula sendiri Pak di kompleks saya tinggal, alhamdulillah. Kalau muslimin yang kami muliakan, inilah istri-istri yang haus dengan ilmu. Mereka yang nagih pada kita. Mereka nggak minta duit, nggak minta, nggak minta emas, tapi ajarkan kami tauhid. Masya Allah, ya. Hmm. Iri kan dengarnya kan? Baik, selesai Bapak Ibu. Untuk tema yang ini, ini ini adalah syarat menjadi seorang ahli tauhid yang paling final itu ada di sini. Ini penentu segala-galanya. Saya malam ini mengatakan tidak sempat menyampaikan ini. Kalau ingin kelanjutan next time. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Ini adalah perkara yang paling serius perkara penentu bagi seluruh keislaman kita. Perkara yang disebut oleh Nabi satu orang saja yang ahli tauhid, selebihnya ahli syirik. Ini akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang kalau masih hidup saya. Kalau enggak tolong datangkan ulama yang lurus dan benar kemari minta agar diajarkan tentang masalah syirik. Fardu ain Pak untuk mencari tahu tentang masalah syirik ini fardu ain hukumnya bukan lagi fardu kifayah, fardu ain. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan untuk surga selama-lamanya. Kalau ada dia melakukan syirik. Satu saja dia buat syirik, haram surga selama-lamanya. Surat Al-Maidah ayat 72 tadi. La haula wala quwata illa billah. Jadi sabalun meninggal, Pak. Apa akan kebakalan tanah sedolahnya kok? Hah? Enggak ngerti kan? Ngerti kita semua kan akan berkalang tanah nanti, akan meninggal maksudnya. Jadi sebelum cep, sebelum kita dipanggil, maka bersihkanlah tauhid kita dari ibu syirik. Tema kita berikutnya adalah waspadai syirik akhir zaman. Jadi tema saya selalu saya kaitkan dengan akhir zaman, akhir zaman, Pak. Karena kita hidup di zaman ini. Syiriknya sudah sudah macam-macam warna-warni. Jadi waspadai syirik akhir zaman. Insyaallah itu pertemuan kita akan datang. Demikian saja kita istighfar.